Ya, Sahih Bukhari bersama Sahih Muslim adalah kitab tersahih setelah Al-Qur'anul Karim. Sehingga sangat penting bagi kita untuk mempelajari untuk mempelajarinya bagaimana tidak. Sementara dalam Sahih Bukhari ini berisi sunnah-sunnah Rasul alaihi salatu wassalam yang merupakan wahyu. Ya. Salah satu wahyu karena wahyu itu di samping Al-Qur'an juga merupakan ju, ju, di samping Al-Qur'an maka as-sunnah juga merupakan wahyu. Ala inni utitul Qur'an wa misluhu ma'ahu. Sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wasallam, beliau mengatakan bahwa ketahuilah aku diberi Al-Qur'an dan yang semisalnya bersama Al-Qur'an itu yaitu yang sama dalam hal kedudukannya sebagai wahyu. Nah, yakni as-sunnah ini merupakan wahyu. Dan sebagaimana dikatakan dinyatakan oleh Al-Bukhari sendiri dalam bahwa kitab yang dikenal dengan kitab Sahih Al-Bukhari ini atau dikenal dengan Al-Jami'us Sahih ini judul lengkapnya adalah Al-Jami' Al-Musnad Al-Jami'ul Musnadus Sahih Al-Mukhtasar min umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Ya, kitab jami' yang musnad bersambung sanatnya sampai kepada Rasul alaihi salatu wassalam yang sahih namun ringkas ya tidak semua tidak semua hadis tercakup karena ringkas sifatnya min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yang berisi segala urusan Rasul sallallahu alaihi wasallam sunnah-sunnah beliau dan hari-hari perjalanan hidup dan perjalanan jihad beliau alaihi salatu wassalam sehingga yol ikhwa rahimani warahmatullah sudah sepantasnya bagi kita ya sebagai kaum muslimin dan sebagai ahli sunnatil jamaah untuk memberikan perhatian besar terhadap kitab yang besar ini. Para ulama memberikan perhatian besar. Mereka menelitinya, mereka meriwayatkannya, mencatatnya, menulisnya, menelitinya, ya memberikan syarah terhadapnya. Nah, sebagian lagi memberikan kritik dalam rangka nasihat. Nah, sebagiannya lagi mengajarkannya dan seterusnya. Maka kita sebagai seorang muslim, seorang talibul ilm ya yang disebut pula bil ilm, seorang talib yang kecil masih pemula, maka di antara upaya kita turut andil memperhatikan kitab ini adalah dengan cara mempelajarinya. Ya. Mempelajarinya. <clears throat> Belajar. Ya. Terhadap sahih al-Bukhari mempelajari kitab sahih al-Bukhari ini. Untuk kita bisa mendapatkan ilmu nafi' mendapatkan ilmu bermanfaat darinya dan dengan harapan pula kita bisa mengamalkannya mewujudkan ilmu yang bermanfaat itu dalam amal saleh <clears throat> Ayol ikhwah rahimani warahmakumullah. Dan telah kita sebutkan di sini bahwa kita masuk dalam kitabul iman <clears throat> atau sebelum itu kajian kita yang semula adalah Senin sore maka berdasarkan musyawarah bersama ikhwah yang ada di Masjid Al-Hanif kota Bandar Lampung yang menginginkan untuk dipindah harinya, dipindah jadwalnya yaitu menjadi Sabtu malam Ahad yang ini merupakan kaji, kaji dan ini mulai pekan ini insyaallah taala sehingga kita di hari ini Sabtu 29 Rajab 1445 Hijriah yang bertepatan dengan 10 Februari 2024 Masehi. Ayoal ikhwah rahimani warhamakumullah. Kita di Kitabul Iman pada bab yang ketiga bab umuril iman. Dan telah lalu kita baca dari Sahih Bukhari ini bahwa dalam bab ketiga bab umuril iman Al-Bukhari rahimahullah juga menyebutkan dalam judul bab ini setelahnya adalah firman Allah taala laisal birra an wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib hingga akhir ayatnya wa ulaika humul muttaqun Kemudian wa firman Allah taala qad aflahal mu'minun. Telah kita sebutkan kemarin sisi uh, keterkaitan antara ayat ini dengan judul bab yaitu bab umurul iman bahwa di sana terdapat sebuah riwayat dari sahabat Abu Dhar radhiyallahu an bahwa Nabi alaihi salatu wasallam ditanya tentang iman, apa saja iman, apa itu iman? Maka Nabi alaihi salatu wasallam menjawabnya dengan membaca ayat ini. Membaca ayat ini sehingga ayol ikhwa rahimani warahmatullah segala amal dan perbuatan, segala amal, <clears throat> segala ucapan dan amal yang ada di ayat ini maka itulah iman. Maka itulah iman yang Allah Subhanahu wa taala menyebutnya di akhir Ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka lah orang-orang yang jujur dan mereka lah orang-orang yang bertakwa. Dan bertakwa segala perilaku takwa itulah perilaku iman. Maka untuk menegaskan ini bahwa perilaku takwa itulah perilaku iman, maka Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan ayat berikutnya qad aflahal mu'minun. Nah, sungguh telah sukses orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang lanjutan ayatnya itu orang-orang yang dalam salatnya khusyuk. Ya. Yang disebutkan sekian sifat-sifat berikutnya yang mirip dengan yang ada pada ayat ini. Sehingga perilaku, perilaku ucapan dan perbuatan yang itu disebut takwa, maka itulah ucapan dan perbuatan iman. Maka itulah iman. Sehingga semua perilaku takwa itulah perilaku iman. Barakallahu fikum. <clears throat> Sehingga barang siapa yang mengerjakan ini, mengerjakan perintah-perintah yang disebutkan di ayat dan meninggalkan larangan-larangan yang ada di ayat, maka mereka adalah al-mu'minun al-kamilun mukmin yang sempurna. Ya, mereka itulah mukmin yang sempurna. Siangga, <clears throat> siapakah orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa itulah orang-orang yang Allah sifati dengan qad aflahal mu'minun hingga akhir ayat ini. Hingga akhir bersama lanjutan ayat-ayat berikutnya. Dan disebutkan pula atau Al-Hafidh Ibnu Hajar menjelaskan pula bahwa dengan menyebutkan dua ayat ini pada judul bab yang mana pada bab ini al-muallif rahimahullah al-Imam bukhari rahimahullah akan menyebutkan atau meriwayatkan hadis tentang bahwa iman itu ada 60 lebih ada 60 cabang lebih. Ya. Maka di sini dengan cara menyebutkan ayat ini, dua ayat ini pada judul bab, maka seakan-akan muallif mengisyaratkan bahwa untuk menghitung cabang-cabang iman itu sebagaimana akan disebutkan dalam hadis bahwa iman itu memiliki 60 cabang lebih bahwa sekian cabang iman itu bisa dihitung berdasarkan uh, dua ayat ini dan yang semisalnya. Ya. Untuk mengetahui dan menghitung apa saja ya 60 cabang lebih dari iman itu bisa diketahui dengan ayat-ayat ini dan yang semisalnya. Ya. Itu. Ini sebagai isyarah dari mu'alif bahwa 60 cabang iman atau 60 cabang lebih dari keimanan itu bisa diketahui dengan mengikuti atau meneliti dalil-dalil Alkitab was sunnah. Di antaranya pada ayat-ayat yang seperti yang disebutkan pada bab. <clears throat> Maka semua perilaku yang disebutkan di sini Misalnya diantaranya pada dua ayat ini maka semuanya itu perilaku iman dan itu bagian dari cabang-cabang keimanan barakallahu fikum kemudian al-muallif rahimahullah meriwayatkan hadis yang in hadis ini bernomor 9 bernomor urut 9 Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Abdullah bin Muhammad al-Ju'fi Qala haddatsana Abu Amir al-Aqadi قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان Kata Al-Bukhari bahwa Haddathana Abdullah bin Muhammad Al-Ju'fi Beliau mengatakan bahwa haddatsana pula Abu Amir Al-Aqadi. Abu Amir Al-Aqadi mengatakan haddatsana Sulaiman bin Bilal dari Abdullah bin Dinar dari Abi Saleh dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda iman itu ada bid'un ya ada sekian wasituna dan 60 syu'bah. Yakni 60 sekian cabang. Iman itu 60 sekian cabang. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan mal, sifat malu itu salah satu cabang dari iman. Itulah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ya, yang untuk hadis ini beliau letakkan bab umurul iman, perkara-perkara iman, yakni cabang-cabang iman, perilaku-perilaku iman. Yang itu ada berapa? Maka dalam hadis ini ditegaskan ada 60 cabang sekian atau 60 sekian cabang. Malu salah satu cabangnya. Dan apalagi cabang-cabangnya? Di antaranya yang tersebut di dua ayat yang beliau kutip pada judul terjemah. Barakallahu fikum. Nah, pembahasan tentang riwayat ini ada dua sisi. Bagaimana biasa, yang pertama adalah pembahasan tentang sanatnya, yang kedua hmm. pembahasan tentang matan hadisnya. Ayo ikhwar rahimani warahmatullah. Bagian pertama sanat hadis ini maka pada sanat hadis ini Al-Imamul Bukhari meriwayatkan dari gurunya Haddatsana Abdullah bin Muhammad Al-Ju'fi. yani beliau meriwayatkan dari gurunya yang bernama Abdullah bin Muhammad Al-Ju'fi. Beliau adalah Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Ja'far Al-Ju'fi. Abu Ja'far Al-Bukhari. Ya. Al-ma'ruf bil musnadi bi fathin nun. Beliau dikenal dengan sebagai apa? dengan julukan Al-Musnadi dengan harakat kasr, fathah pada huruf nun Al-Musnadi. Kata Al-Hafidh ibnu Hajar dalam Takribut tah, Takribut Tahdzib, thiqatun hafid jama'al musnad. Beliau seorang yang thiqah, hafid yang mengumpulkan musnad min al ashirah. Beliau termasuk tabaqah ke-10. Wafat pada tahun 229 Hijriah yang Al-Hafidh Al-Zahabi rahimahullah dalam Siar A'lam Nubala mengatakan menyifati Abdullah bin Muhammad ini Al-Ju'fi dengan beliau katakan Al-Imamul Hafidh Al-Mujawwid Syaikhu ma wara'an nahr ma'a Muhammad bin Salam. Ya, beliau adalah seorang imam yang Al-Hafidh Al-Mujawwid Beliau seorang guru besar di wilayah di belakang sungai, yakni di seberang sungai Jaihun sebagaimana kita tahu bahwa negeri Khurasan itu berada atau kawasan Khurasan, kawasan luas yang meliputi banyak negeri, banyak kota, banyak desa, ya, itu berada di kawasan Persia Timur yang terus ke arah timur hingga ke dataran Cina. Namun Eh, dataran atau wilayah Khurasan ini dibatasi oleh sebuah sungai besar yang bernama Sungai Jaihun. Ya. Nah, di menyeberangi sungai besar ini itu tidak terdapat dua daratan yang diapit oleh sungai yang berikutnya. Ya, Sungai Jaihun dan Saihun, ya. Sehingga yang membatasi Khurasan Sungai Jaihun, nah di ujung timurnya lagi ada Sungai Saihun. Sehingga ada sebuah daratan yang diapit oleh dua sungai besar yang dan panjang. Sungai Jaihun disebutkan itu sekitar 2.500 km. Ya. Nah di <clears throat> di antara dua sungai besar ini itu mengapit sebuah daratan. Ya. Nah daratan ini dalam bahasa Arab diistilahkan mawara an nahr daratan yang berada di balik atau di seberang sungai. Ya, di seberang sungai. Nah di daratan inilah terdapat negeri Bukhara. Ya, terdapat di negeri Bukhara yang mana kawasan itu di masa sekarang masuk sebuah menjadi bagian dari negara Uzbekistan. <clears throat> nah, disinilah di daratan yang dikenal dalam bahasa Arab mas, pada masa dulu adalah apa? Mawara an-Nahr. Nah, di situ ada negeri yang bernama Bukhara yang dari situlah ya para ulama atau negeri itu melahirkan sekian banyak ulama yang mereka-mereka ulama yang berasal dari negeri itu dikenal disebut dengan Al-Bukhari. Salah satunya Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Penulis kitab Sahih Al-Bukhari yang sedang kita belajari ini. Nah, di sana terdapat para ulama masyaikh guru-gurunya Imam Al-Bukhari. Salah satunya ini Abdullah bin Muhammad ya, Al-Ju'fi Abu Ja'far Al-Bukhari. Ya, di samping ada juga guru beliau yang lainnya, Muhammad bin Salam Al-Bukhari. Nah, nah karena itu uh, Imam az rahimahullah mengatakan tentang Abdullah bin Muhammad Al-Ju'fi Al-Bukhari ini yang guru gurunya Imam Bukhari di hadis ini kata beliau bahwa Abdullah bin Muhammad adalah guru besar di wilayah di seberang sungai bersama Muhammad bin Salam. Ya, beliau ini dua orang guru besar di sana. Yang dua-duanya gurunya Imam Bukhari juga. Al Imam Al Bukhari berguru kepada dua ulama besar ini, dua ahli hadis besar. Nah, di dalam kitab Rijal Sahih Al Bukhari dijelaskan bahwa beliau ini Abdullah bin Muhammad memang ma'ruf dengan julukan Al-Musnadi. Al-Musnadi. Dikenal dengan julukan ini karena ketika menuntut ilmu, ketika belajar mencari hadis, ya, beliau selalu mencari hadis yang musnad. Ya. Beliau tidak mau kalau hadisnya terputus sanatnya atau hadis-hadis yang mursal. Beliau selalu mengedepankan hadis yang musnad yaitu yang sanatnya bersambung sampai kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Karenanya beliau dikenal dengan julukan Al-Musnadi. Ya. Beliau memiliki sepupu yang bernama Abdullah bin Sa'id bin Ja'far bin Al-Yaman. Al-Imam Al-Hakim mengatakan huwa imamul hadis fi asrihi bima wara'an nahr bila mudafa'ah. Beliau adalah imam dalam bidang hadis pada masanya di negeri seberang sungai tanpa ada yang menentangnya yakni tanpa ada yang menolak. Semuanya mengakui bahwa memang beliau adalah imamul hadis di masanya di negeri seberang sungai. Wahwa Ustadul Bukhari dan dia adalah guru al Bukhari. Ya. Nah, kakek-kakeknya Al-Bukhari ya, itu berislam uh, <clears throat> melalui salah seorang kakek-kakeknya Abu Ja'far Al-Bukhari ini yang bernama Yaman Al-Ju'fi. Yang dia adalah Yaman Al-Ju'fi ini salah seorang di antara kakek-kakeknya Al-Imam Al-Musnadi. Ya, guru beliau ini. <clears throat> Karenanya Al-Bukhari juga dinisbahkan kepada Al-Ju'fi. Karena salah satu kakeknya berislam melalui siapa? Yaman Al-Ju'fi ini. <clears throat> Disebutkan bahwa Abdullah bin Muhammad Abu Ja'far Al-Bukhari itu meninggalkan negerinya sekian tahun lamanya untuk mencari menuntut ilmu, mencari hadis. Ya, mencari hadis dan beliau dikatakan oleh Ahmad bin Sayyar minal ma'rufin min ahlil adala wasidq di antara para ulama yang dikenal sebagai orang-orang yang memiliki adalah terpercaya wasidik, dan jujur sahibu sunnah wa jamaah wa itqan di antara sahibu sunnah wa jamaah ya. pembela sunnah dan komitmen di atas jamaah yakni termasuk ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah yakni termasuk ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah wa itqan dan di antara ulama-ulama yang memiliki itqan ya kekokohan dalam periwayatan. Ra'aituhu biwasit kana hasan al-qamah abyad ar-ra's wal lihya wa raja'a ila Bukhara wa mata biha. Aku pernah berjumpa beliau di negeri Wasit. Negeri Wasit ini salah satu negeri di dekat Basrah di Irak dan beliau seorang yang sangat bagus fisiknya ya putih e, rambut kepala dan lihyahnya jenggotnya kemudian beliau kembali pulang ke negeri Bukhara dan wafat di negeri tersebut. Ayol ikhwar rahimani warahmatullah itu terjemah Abdullah bin Muhammad Al-Ju'fi. Kemudian qala haddatsana Abu Amir Al-Aqadi. Abu Amir Al-Aqadi. Beliau adalah Abdul kunyahnya Abu Amir. Beliau bernama Abdul Malik bin Amr Al-Qaisi. Abdul Malik bin Amr Al-Qaisi Abu Amir Al-Aqadi. Demikian dibaca Al-Aqadi dengan bifathil muhmalah wal qaf dengan harakat fathah pada ain yang tanpa titik dan pada huruf qafnya. Al-Aqadi. Thiqah minat tasi'ah. Beliau seorang alim, seorang ahli hadis yang thiqah. Demikian kedudukannya di dalam takribut tahzib minat tasiah termasuk tabaqah ke-9 wafat pada tahun 204 atau 205 Hijriah. Az-Zahabi mengatakan tentang beliau di Syiar A'lamin Nubala Al-Imamul Hafid Muhaddisul Basrah. Ya, beliau seorang imam hafid muhaddis negeri Basrah. Dalam kitab Al-Ansab karya Sam'ani disebutkan Al-Aqadi demikian dengan fathil ain al muhmala wa bil qaf fi akhiriha wa fi akhiriha dal al muhmala al aqadi itu adalah nisbah kepada salah satu kabilah dari kabilah besar Bajilah. Ya. Salah satu cabang kabilah besar ini yaitu kabilah Bajilah. Nah, nisbah kepadanya adalah Al-Aqadi. Ya. Penulis kitab Al-Ain mengatakan Al-Aqadiyun batnun min Qais. Al-Aqadiyun adalah salah satu bagian dari kabilah Qais. Kemudian penulis kitab Al-Ansab mengatakan yang dikenal dengan nisbah ini antara lain Abu Amir Abdul Malik bin Amr Al-Aqadi. Demikian. <clears throat> Barakallahu fikum. Qala haddatsana Sulaiman bin Bilal an Abdullah bin Dinar. Sulaiman bin Bilal At-Taimi maulahum. Ya, Sulaiman bin Bilal At-Taimi maulahum, yakni karena beliau adalah maula keluarga Al-Siddiq. Keluarga Al-Siddiq, yakni keluarga keturunan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Sulaiman bin Bilal ini At-Taimi namun maula keluarga ini. Ya, maula keluarga ini. Abu Muhammad wa Abu Ayyub, kunyahnya Abu Muhammad juga Abu Ayyub. Al-Madani. Thiqah minas saminah. Ya, beliau martabahnya kedudukannya adalah thiqah minas saminah dari tabaqah ke-8 wafat pada tahun 117 Hijriah. Dalam Syiar A'lamun Nubala, Az zahabi mengatakan tentang beliau, Al-Imamul Mufti, Al-Hafidh, Abu Muhammad At-Taimi Maulahumul Madani. Ya. Al-Imam Al-Mufti, ya, Al-Hafidh. Itu. Demikian beliau menyifati, demikian Az zahabi menyifati Sulaiman bin Bilal sebagai imam, mufti, dan hafidh. Lalu beliau katakan juga wa kana min awiyatil ilm. Beliau di antara pernah apa yang memiliki min awiyatil ilm, antara yang menampung ilmu yakni memiliki ilmu yang luas. Ya. Al Imam Ahmad mengatakan tentang beliau la ba'sa bihi thiqah. Yahya bin Ma'in mengatakan huwa ahabbu ilayya min ad-darud min, min darawar ad-darawardi. Dia lebih aku sukai dibandingkan Abdul Aziz ad-Darawardi. Nah, Muhammad bin Sa'ad mengatakan kana barbarian jamilan hasan al hay'ah aqilan wa kana yufti bil Madinah wa waliya kharajaha wa kana thiqatan katsir al hadis. Beliau asalnya dari suku Barbar yang banyak di negeri Maroko, Barbar. Yang beliau kemudian apa? E, menjadi maula keluarga Al-Siddiq. Jamilan, seorang yang sangat tampan. Hasanul hay'ah, fisiknya bagus, akil. Ya, memiliki akal yang baik, yang dewasa, yang sehat. Dan beliau yufti bil Madinah, berfatwa di negeri Madinah yang menunjukkan kedudukan beliau di hadapan para ulama sampai-sampai beliau berfatwa di negeri yang di situ dikenal sebagai negerinya ulama. Ya, yufti bil Madinah. Ya. Yang mana beliau uh, wafat tahun berapa? 117 Hijriah. Yang berarti di masa-masa siapa? Di masa-masa hmm, tabi'it tabi'in. Nah, tabi'it tabi'in. <clears throat> Dan beliau katakan sebagai Kana thiqatan katsiral al-hadis. Seorang yang thiqah dan banyak meriwayatkan hadis. Nah. An Abdullah bin Dinar an Abdullah bin Dinar Al-Adawi maulahum ya. Abu Abdurrahman Al-Madani kunyahnya adalah Abu Abdurrahman Al-Madani Maula Abdullah bin Umar beliau adalah maula dari sahabat Abdullah bin Umar karena itu dikatakan Al-Adawi nasabnya ngikut maulanya, orang yang memerdekakannya atau orang yang mengislamkannya. Ya, Maula Abdullah bin Umar thiqah minar rabi'ah dari tabaqah ke empat. Ya, tabaqah ke empat. Beliau wafat pada tahun 127 Hijriah. Nah, 127 Hijriah dengan usia yang lebih panjang dibandingkan Sulaiman bin Bilal. Ya. Nah, uh, Afwan tadi uh, ya. Yeah. Baik. Uh, Abdullah bin Dinar Al-Adawi beliau adalah siapa tadi? Maula sahabat Abdullah bin Umar. Nah, Abdullah bin Dinar ini itu adalah saudara memiliki saudara yang juga ahli hadis yaitu Amr bin Dinar. Amr bin Dinar. Amr bin Dinar adalah saudara dari Abdullah bin Dinar. Dua-duanya seorang ahli hadis yang siqah. Ya, dua-duanya seorang ahli hadis yang siqah. Barakallahu fikum. Uh, Afwan agak sedikit ralat ya. Untuk Sulaiman bin Bilal maka beliau adalah wafat pada tahun 177 Hijriah. Tayyib, kembali kita kepada Abdullah bin Dinar Al-Adawi, maulahum Abu Abdurrahman Al-Madani, maula Abdullah bin Umar, thiqah min Rabi'ah yang wafat pada tahun 127 Hijriah. Az-Zahabi mengatakan tentang beliau Al-Imamul Muhaddithul Hujjah. Ya, Al-Imam seorang imam muhaddis dan hujjah Abu Abdurrahman Al-Adawi Al-Umari Maulahum Al-Madani. Nah. Lalu uh, Az-Zahabi mengkritik apa yang dilakukan oleh al Uqayli. ya, waqad asa Abu Ja'far al Uqayli sungguh telah berbuat jelek. Abu Ja'far Al-Uqaili yang beliau wafat pada tahun 322 Hijriah ketika beliau memasukkan dalam kit memasukkan ya Abdullah bin Dina dalam kitabnya Kitab Ad-Du'afa. Ya, Kitab Ad-Du'afa dan menyatakan riwayatnya bahwa periwayatan Abdullah bin Dinar ittirab. Ya, lalu beliau sebutkan al uqaili menyebutkan dua hadis yang sanatnya mutarib. Maka dibantah oleh Az-Zahabi. Wala zamba li Abdillah. Nah, Abdullah enggak bersalah di sini. Ya. Wa innamal ittirab minar ruwa anhu. Abdullah bin Dinar enggak bersalah di sini. Ittirabnya itu bukan dari beliau namun dari para perawi yang dari beliau yakni murid-murid beliau. Ya. Waqad wasaqahu jamaah. Padahal Abdullah bin Dinar ini dinyatakan siqah oleh sejumlah banyak para ulama ahli hadis. Nah bagaimana? Abu Ja'far al uqayli ini menyatakannya sebagai muttarib sehingga masuk dalam jajaran ad-du'afa. Ya. Maka ini dikritik oleh Az-Zahabi apa yang dilakukan oleh al uqayli ini. Dan memang demikian al uqayli banyak mengkritisi dan menyatakan sebagai perawi yang da'if. Padahal itu perawi-perawi kitab As-Sahihain. Ya. Karena itu ini para ulama nggak diam, ya mengkritik, ya, mengkritik Al-Uqaili. Di antaranya Ibnu Abdul Bar, termasuk Az-Zahabi sendiri sering mengkritik, mengkritisi ini. Bahasanya dia, beliau menyatakan para perawi-perawi yang siqah dinyatakan sebagai doa Bahkan siqahnya nggak sembarangan adalah para perawi kitab As-Sahihain Nah, barakallahu fikum. Termasuk salah satunya siapa? Abdullah bin Dinar ini. Barakallahu fikum. Rahimahumullah para ulama kita. Ya, ketika ada kesalahan maka ulama yang lainnya tidak diam ya dan menjelaskan kesalahan itu. Al-Hafidh Ahmad bin Ali Al-Asbahani mengatakan hadithuhu nahwa mi'atai hadith. Ya. Bahwa hadisnya, hadis, periwayatan hadis Abdullah bin Dinar ini kurang lebih mencapai 200 hadis. <clears throat> an Zakwa an Abi Saleh. Ya, an Abi Saleh an Abi Hurairah. Abu Saleh adalah seorang ahli hadis besar. Beliau bernama Zakwan. Abu Saleh As-Samman Az-Zayyad Al-Madani. Thiqatun Sabtun. Ya, demikian Al-Hafidh Ibn Hajar menyatakan dalam Takribut tahzib. sikatun sabat. Ya. Wa kana yajlib Az-Zaid ilal kufah Beliaulah yang mendatangkan Zaid minyak ke negeri Kufah, minyak zaitun ke negeri Kufah. Minas thalithah. Beliau termasuk tabaqah ketiga yang wafat pada tahun 101 Hijriah. Dikenal dengan nisbah ini. As-Samman Az-Zayyad. Di dalam kitab Al-Ansab, karya Al-Sam'ani disebutkan Az-Zayyad ya. Bi fathiz zai wa tasdidil ya al-manqutah bi isnatain min tahtiha wa fi akhiri hatta al manqutah bi isnatain min fawqaha min fawqiha ya. Az-Zayyad demikian membacanya. Kata beliau, hadhihi nisbah ila bai'i Zaid. Ini nisbah kepada jual beli Zaid wa huwa nau' minal id minal idhan eh, satu jenis minyak yakunu aktsaruha bisyam. Ya. Yang banyak di negeri Syam, yakni minyak zaitun ini. Banyak di negeri Syam, salah satu jenis minyak yang terdapat banyak di negeri Syam. Sehingga ini nisbah kepada jual beli Zaid Wa kadzalika ila jalbihi wa naqlihi min balad ila balad. Demikian pula nisbah ini di samping nisbah kepada jual beli zait juga nisbah kepada ekspor impor zait. Ya, ini ketika mendatangkan zait, Zaid ini dari negeri yang satu ke negeri yang lain. Ya. Wal masyhur bin nisbah ila jalbihi wa naqlihi Abu Saleh. Zakwan Az-Zayyad. Dan yang dikenal dengan nisbah pada jalbihi wa naklihi ya mendatangkan dan memindahkannya ke negeri lain itu adalah Abu Saleh Zakwan Az-Zayyad sehingga beliau nisbah Zayyad pada beliau ini bukan kepada Bai Zayyad menjual zaitun enggak tapi apa kepada jalbihi wa naklihi nah yang mengambilnya dan memindahkannya ke negeri yang lainnya ini yang beliau dikenal dengan ini juga <clears throat> asaman ya bi fathi as-sin wa tasdidil mim wa fi akhiriha nun ini juga nisbah kepada bai'is saman wa hamlihi kepada penjualan minyak samin dan membawanya wa urifa bihi jama'atun yang dikenal dengan nisbah ini juga sejumlah ulama di antaranya Abu Saleh Zakwan bin Abdullah As-Samman. Ya. Demikian. Barakallahu fikum. Nah, faedah yang beliau memiliki dua nisbah ini sekarang. Abu Saleh Az-Zayyad As-Samman. Dalam kitab Al-Ansab As-Sam'ani mengatakan faedah ya bahwa kalau Al-Iraq idza rawa al Iraqiyun wa ahlul Madinah qalu Abu Saleh As-Samman. Kalau para muhaddis dari negeri Irak dan dari negeri Madinah meriwayatkan dari beliau maka mereka menyebutnya Abu Saleh As-Samman demikian Wa idza rawa anhu Atha bin Abi Rabah wa ahli Makkah qalu Abu Saleh Az-Zayyat. Az-Zayyat. Namun kalau Atha bin Abi Rabah meriwayatkan dari beliau dan juga penduduk Mekah meriwayatkan dari beliau, mereka mengatakan Abu Saleh Az-Zayyat. Ya. Sehingga memang karena beliau apa? Dikenal dengan dua ini. Beliau uh, mengekspor impor minyak zaitun dan minyak samin. Ya. Dua-duanya. Sehingga disebut saman, disebut azayyat. Hanya saja ada sedikit faedah di sini disebutkan ada ciri khasnya. Ya, kalau penduduk Irak dan ahli Madinah meriwayatkan dari beliau maka beliau mereka menyebutnya dengan apa? Abu Saleh As-Samman itu. Ciri khasnya uh, penduduk Irak dan penduduk Madinah. Sebaliknya, ciri khasnya penduduk Mekah mereka menyebutnya dengan apa? Abu Saleh Az-Zayyad. Wa illa beliau memang dikenal dengan dua-duanya karena pekerjaan beliau meliputi dua-duanya. Beliau adalah Abu Saleh As-Samman Az-Zayyad. Ya. Beliau memiliki beberapa putra, di antaranya Suhail dan Abbad. Di samping ada pula Saleh. Tiga putra beliau, Suhail, Abbad dan Saleh. Adapun Suhail termasuk thiqah Ya. Dan Mutkin. Ahlul Fadl fid din. Ya. Dan periwayatannya di, dipegang oleh para ulama. Di antaranya Alima Malik bersandar berpegang pada periwayatan beliau karena thiqah Dan seorang yang dalam riwayat dikenal dengan Dhabat wa itqan ya, tepat dan kokoh periwayatannya. Adapun abad tidak demikian. Ya. Karena beliau banyak periwayatan-periwayatan yang aneh, ya. Nah, Abu Saleh Zakwan ini memiliki kedudukan yang sangat penting, ya. Dan posi, eh, apa namanya? seorang periwayatan hadis yang sangat kokoh periwatannya dan dihargai oleh para ulama. Abdullah bin Ahmad bin Hambal mengatakan, aku bertanya kepada ayahku, ya, mana yang lebih tinggi Abu Saleh Zakwan ataukah Abdurrahman bin Yakub? Ya. Maka Imam Ahmad menjawab, yakni ayah beliau yaitu Imam Ahmad Abu Saleh min ajillatin nas wa awthaqihim. Abu Saleh di antara manusia yang mulia dan yang paling terpercaya. Ya. Min ashab Abi Hurairah. Ya. Di antara murid-muridnya sahabat Abu Hurairah. Waqad syahidat dar. Dan beliau menyaksikan peristiwa ad-dar, yakni terbunuhnya Khalifah Amir Mukminin Utsman bin Affan. Wahuwa Dia seorang yang thiqah. Nah. <clears throat> Disebutkan dalam kitab Syiar A'lam Nubala ya. Qala Abu Hasan Al-Maimuni sami'tu Abu Abdullah yaqul kanat li Abi Saleh lihyah tawila." Ya Abu Saleh ini memiliki lihya yang panjang, sangat panjang. Fa idza dzakara Utsman radhiyallahu an baka fartajat lihyatuhu. Kalau beliau mengingat kejadian Utsman bin Affan maka beliau menangis. Fartajat lihyatuhu dan bergoyang-goyang lihya beliau. Wa qala hah hah. Mengingat betapa sedihnya beliau dengan peristiwa tersebut, bagaimana Khalifah Amirul Mukminin dizalimi ya oleh orang-orang Khawarij ya sehingga membunuh beliau. Nah, Disebutkan pula oleh Al-A'mash, karena Abu Salim muadzinan. Abu Salim ini seorang muadzin pula. Ya. Fa'abta al-imam. Pada suatu hari imam datang terlambat. Fa'ammana. Maka dia pun mengimami kami. Fakana la yakadu yujisuha minar riqah wal buka. Rahimahullah. Maka hampir-hampir beliau nggak bisa menyelesaikan sholat. Kenapa? Karena lembutnya hati beliau dan banyak menangis ketika mengimami kami. Lembut hati beliau sehingga mudah menangis dan sering banyak menangis sehingga hampir-hampir nggak selesai salat itu. Nah, kalau Abu Hatim thiqatun salihul hadis yuhtajju bi hadisihi. Dia seorang yang thiqah dan lurus hadisnya dan berhujjah di uh, eh, periwayatan hadisnya dijadikan hujjah. Nah, bahwa dan Abu Hurairah apabila melihat Abu Saleh Beliau berkata, ala hadza ayyakuna min bani Abdi Manaf." Ya. Kenapa orang ini dia gak termasuk dari kalangan Bani Abdi Manaf, yakni di antara deretan eh, nasab Rasul alaihi salatu wasalam Ya, menunjukkan apa? yakni min Bani Abdi Manaf, yakni min Bani ha apa keturunan Hashim. Hashim bin Abdi Manaf. Ya, begitu. Menunjukkan apa? penghargaan Abu uh, sahabat Abu Hurairah terhadap Abu Saleh. Nah. <clears throat> Abu Dawud mengatakan, aku pernah bertanya kepada Ibnu Ma'in. Abu Dawud mengatakan, aku bertanya, pernah bertanya kepada Ibnu Ma'in, yakni Yahya bin Ma'in, siapakah yang paling Siapakah para perawi yang kokoh periwayatannya dari Abu Hurairah? Maka beliau menjawab, menyebutkan beberapa perawi yang kokoh periwayatannya dari Abu Hurairah. Siapa saja itu? Ibnul Musayyib, Abu Saleh, Ibnu Sirin, Al-Makburi, Al-A'raj, dan Abu Rafi' sehingga Abu Saleh termasuk jajaran ya para perawi yang kokoh periwayatannya dari sahabat Abu Hurairah. Ya. Sufyan bin Uyainah meriwayatkan dari Muhammad bin Ishaq bahwa Abu Saleh mengatakan ma ahad yuhaddits an Abi Hurairah illa wa ana a'lam sadiq au huwa kadhib. Kata Abu Saleh, tidaklah seorang pun yang meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah kecuali aku tahu apakah dia jujur atau dusta. Nah. Barakallahu fikum. <clears throat> Kemudian Qala an Abi Hurairah. Ini merupakan hadis pertama dalam Sahih Bukhari yang melalui jalur sahabat Abi Hurairah. Nah, <clears throat> beliau adalah sahabat yang mulia dan beliau adalah salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis bahkan disebutkan terbanyak dalam periwayatan hadisnya. Dan para ulama berbeda pendapat tentang siapa nama beliau ya, dan nama ayahnya. Dengan persisian yang sangat banyak. Sampai-sampai Ibn Abdul Bar mengatakan lam yakhtalif fi ismi fi ismin fil jahiliyah wal islam mislu ma ikhtalafa fi ismi mislu ma ukhtulifa fi ismihi Uhtulifa fihi ala isrina qawlan. Tidak pernah ada perselisihan tentang nama, tentang sebuah nama, baik di masa jahiliyah dan masa Islam, sebagaimana perselisihan terhadap nama beliau. Perselisihan terhadap nama, nama beliau mencapai 20 pendapat. Ya, 20 pendapat. Bahkan kata An-Nawawi mencapai lebih dari 30 pendapat. Ya. Walaupun Al-Hafidh Ibn Hajar kurang sependapat dengan ini. Beliau katakan dalam kitab Tahdhibut Tahdhib nggak sampai segitu. Ya, nggak sampai segitu. Namun bisa jadi maksud beliau mencapai 30 lebih itu gabungan antara persisian terhadap nama beliau dan nama ayahnya. Ya, karena memang dua-duanya nama kedua nama ini dipersisikan baik namanya beliau sendiri ataupun nama ayahnya itu sama-sama dipersisihkan. Nah, kalau digabungkan memang betul bisa mencapai 30 pendapat lebih. Ibnu Mulakin mengatakan, Amma Abu Hurairah fakhtulifa fi ismihi wa ismi abihi ala aqwalin kathira. Adapun Abu Hurairah maka memang diperselisihkan, memang diperselisihkan nama beliau dan nama ayahnya mencapai banyak pendapat. Ufrida fi juz'in. Ya, sampai disendirikan persisian ini dalam satu karya sendiri. Karya kecil juz. Nah, Justru itu karya ringkas hanya beberapa lembar saja. Nah, saking banyaknya persisian ini sampai disendirikan menjadi karya tulis tersendiri. Wa akrabuha Abdullah atau Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Namun pendapat yang paling uh, benar kata beliau, paling mendekati kebenaran adalah nama beliau adalah Abdullah atau Abdurrahman. Ini pendapat yang paling mendekati kebenaran yaitu pendapat yang mengatakan nama beliau adalah Abdullah atau pendapat yang menyatakan nama beliau adalah Abdurrahman. Sehingga nama beliau adalah Abdullah atau Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Nah, nama ayahnya menurut pendapat yang paling kuat adalah Sakhr Ad-Dausi. Ya. Abu Hurairah kunyah beliau. Beliau adalah orang pertama yang diberi kunyah dengan kunyah ini. Kenapa? Karena ada seekor kucing yang pernah bermain bersama beliau, maka Nabi alaihi salatu wasallam pun memberinya memberi beliau kunyah Abu Hurairah. Memberi kunyah, memberinya kunyah Abu Hurairah dari kata-kata hir, tasghir dari kata-kata hirrah. Ya. Beliau termasuk sahabat dari kalangan Ahlus Suffah yang beliau berislam pada tahun perang Khaybar bil ittifaq. Ya. <clears throat> Dan disebutkan beliau juga hadir dalam peristiwa kemenangan perang Khaybar tersebut bersama Nabi alaihi salatu wasallam. Ibnu Mulakin menyebutkan pula bahwa periwayatan Abu Hurairah ini mencapai 5374 hadis. 5374 hadis. Dari jumlah tersebut yang muttafaqun alaih sama-sama diriwayatkan oleh Al-Bukhari wa Muslim itu berjumlah kurang lebih 325 hadis. Dan di sana ada yang Al-Bukhari menyendiri, hanya Bukhari saja. Itu mencapai 93. Dan ada Muslim yang menyendiri itu ada 190. Sehingga ada Bukhari sendiri 93, ada yang Muslim sendiri 190, ada yang sama-sama. Al-Bukhari yang Muslim itu mencapai 325. Ya. Adapun para ahli hadis yang mengambil hadis meriwayatkan hadis dari beliau sangat banyak. Ya, mencapai 800 orang. Baik itu sahabat atau tabi'in. Termasuk di antara sahabat yang meriwayatkan hadis dari beliau adalah Ibnu Abbas, Jabir dan Anas. Sehingga kata <clears throat> Ibnu Mulaqin beliau secara nasab adalah wahwa Asdi, Dausi Yamani Thumma Madani. Ya. Beliau adalah Asdi, yakni al Asdi, ya. nisbah kepada Asdi dan nisbah kepada Dausi, kepada kabilah yang bernama Dausi. Yamani, karena beliau berasal dari Yaman. Thumma Madani, karena beliau kemudian berpindah ke kota Madinah. Beliau tinggal di Dhil Hulaifah yang dekat dengan Madinah. Dhil Hulaifah yang sekarang yang kemudian ditetapkan oleh Nabi menjadi miqat dalam haji. Ya. Al-Azdi itu adalah nisbah kepada Azad Shanu'ah. Al-Azdi. Ya, bi fathil alif wa sukuni zai wa dal. Al-muhmalah. Nisbah kepada Azad Shanu'ah. Ya yaitu Azad bin Al-Ghawth bin Nabat bin Malik bin Zaid bin Wakah Wakahlan bin Saba. Ini tentang beliau. Demikian ayol ikhwah rahimani warahmatullah eh, pembahasan tentang hadis ini eh, ini pada sanatnya. Karena waktu yang sudah cukup lama, maka kita terpaksa kita cukupkan sampai di sini. Ya. Adapun syarah makna hadis insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam alamin.